Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Lumatul I'tiqad yang syarah oleh Syekh Al-Alamah Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala wa ra'ah. Sekarang kita akan memasuki kalam seorang imam masyhur Imam Ahli Sunnah wal Jamaah Abu Amr Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i rahimatullah alaih yang dinukilkan oleh al-Imam Muwafaquddin Ibnu Qudamah rahimatullah alaih. Antum lihat halaman 58 itu pada matanya qala al-muallifu asbahullah wa qala al-imam Abu Amr Al-Auza'i dan berkata Imam Abu Amr Al-Auza'i dihafal namanya Abdurrahman bin Amr. Abu Amr Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i rahmatullah alaih imam ahli sunnah. Naam. Berkata Imam Abu Amr Al-Auza'i rahmatullah alaih antum lihat bagian bawah catatan itu Al-Imam Abu Amr Abdurrahman Al-Auza'i huwa imamu ahli Syam rahimahullah. Naam. Beliau adalah imam penduduk Syam rahimahullah taala, rahmatullah alaih. Abu Amr Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i, ma'ruf ya. Nah, kita lihat kalamnya biar tambah jelas. Qala al-Imam Al-Auza'i rahimatullah alaihi alayka bi athari man salaf fa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara'ir rijal wa iyyaka wa ara'ir rijal wa in zakhrafuhu lak bil qaul. Nah, ini sering muncul jadi dihafal ya. Nah, yang mampu menghafal dihafal karena sering muncul ini ya. Alaika bi athari man salaf fa in rafadaka an-nas Wa iyyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafuhu lakabil qaul. Artinya beliau menasihatkan kepada kita semuanya untuk senantiasa berpegang teguh dengan jejaknya para salaf. Karena orang kalau berpegang teguh dengan jejaknya para salaf, qaulan wa amalan wa i'tiqadan, secara ucapan, amalan, keyakinan selamat dan beruntung serta akan bahagia. Ingat-ingat kalamnya siapa? Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaihi yang sering ana mukilkan. Eh, disebutkan dalam Fathul Bari barakallahu fikum apa kata beliau? Fasta'idu man tamassaka bima kana 'alaihi salaf wajtanaba ma ahdatsahu al-khalaf. Orang yang bahagia adalah orang yang senantiasa berpegang teguh dengan apa? jejaknya para salaf dan menjauhi orang-orang belakangan yang dibikin oleh orang-orang belakangan perkara-perkara baru, perkara bid'ah maksudnya. Nah, ini nasihat sangat bagus sekali ya. Alaika bi athari man salaf. Wajib atasmu berpegang teguh dengan jejaknya para salaf. Karena berpegang teguh dengan, jejaknya para salaf itu berarti berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena para salaf sandaran mereka adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, orang ketika berpegang teguh dengan As-Sunnah berarti dia akan beruntung. Berkata Imam Zuhri rahmatullah alaih dinukilkan dalam mukaddimah Sunan Ad-Darimi, apa kata beliau? At-tamassuku bis najah Berpegang teguh dengan sunnah adalah kunci keberhasilan, kunci keberuntungan. Paham ya? Nah, kemudian kata beliau pada ilmu Nah, barakallahu fikum yukbat dan sari'an. Ilmu itu akan sabut dengan pencabutan yang sangat cepat. nasul ilmi sahabatud din wad dunya. Menebarkan menyebarkan ilmu sahabatud din wad dunya akan kokoh agama dan dunianya. Wa fi dhahab wa fi dhahabil ilmi dhahabu dhalika kullih. Dan ketika hilang ilmu, hilang pula semuanya kekokohan agama dunia hilang ketika ilmu itu hilang. Oleh karena itu, berpegang teguh dengan sunnah adalah kunci keberuntungan yaitu yang dibawa oleh apa? Yang dibawa oleh para salaf sebagai pedoman mereka, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Berkata juga Imam Malik bin Anas Imam Darul Hijrah, Abu Abdullah rahmatullah alaih, eh, dinukilkan dalam kitab Dzamul Kalam wa Ahlil Harawi rahmatullah alaih apa? Man arada an-najaba fa alaihi bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Barang siapa yang ingin beruntung, ingin selamat, wajib untuk berpegang teguh dengan apa? sunnahnya. Berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi jangan sampai kita lari dari Al-Qur'an sunnah. Pegang erat-erat barakallahu fikum na'am. Apa kata beliau? Wa in rafatakan nas, walaupun manusia menolakmu, mengutil mengutilkanmu, membikin kamu apa? dianggap asing, mengasingkanmu, mengucilkanmu, meremehkanmu, merendahkanmu, mengejekmu sabar. Karena apa? Kita sekarang berada di zaman yang seperti keadaannya. Menganggap ahlu sunnah asing. Jadi kalau ada orang aku ahlu sunnah kok sudah nggak dianggap asing lagi. Dipertanyakan ahlu sunnah beneran atau bukan. Amiya, Sudah berubah mereka. Eh? Jenggot dirapikan. Eh? Jubah sudah dibuang karena kita ngikutin ada setempat. Eh? Pakainya apa? Peci nasional. Eh? Bajunya batik, paham ya? Kadang pakai belangkon. Allah mustahil. Kalau keris belum ya kerisnya ya. Allah mustahil. Katanya apa? Ngikutin ada setempat. Mengikutin ada setempat kalau pakaiannya syar'i tidak masalah. Asy'ikh syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau berfatwa bahwasannya na barakallahu fikum anjuran dan arahan beliau untuk mengikutin pakaian eh, pakaian yang di, biasa dipakai oleh adat setempat atau masyarakat setempat bukan berarti bebas itu bukan. Kalau di Saudi di Arab memang pakai jubah. Paham ya? Berjubah, kemudian eh barakallahu fikum surban imamah. Nah, kita kalau sekarang di Indonesia, eh kalau ahli sunnah ngikutin pakaian adat atau kebiasaan setempat, eh, rusak. Karena kebanyakan mereka apa? Pakaian itu sendiri pantolon, ya enggak? Kemudian nah barakallahu fikum pakaian tidak syar'i. Nah, oleh karena itu Walaupun manusia meremehkan, menolakmu, mengusirmu, mengucilkanmu, merendahkanmu, sabar. Tetap berpegang teguh dengan apa? Jejaknya para salaf. Ingat kalamnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Madarij Salikin beliau mengatakan apa? Alaika tariqi alaika tariqi na'am, alaika tariqil haqq wa la tastawhish likillati salikina wa iyyaka wa tariqal batil wa la bi kasratil halikina. Artinya apa? Wajib atasmu untuk menempuh jalan kebenaran. Wala tastauhish likillati salikina dan jangan merasa takut, merasa eh, merasa takut atau minder dengan apa sedikitnya orang yang menempuh. Karena kebenaran yang menempuh sedikit, enggak banyak. Eh, antum saksikan ahli sunnah daurah di mana-mana jumlahnya berapa? Enggak jarang sekali mencapai 200 lebih dalam sekali. Paham ya? Paling ya 90, paham ya? 50, 60, walhamdulillah. Bukan pengikut yang kita cari, tapi keberkahan ketika berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah na'am fikum. Kemudian apa kata beliau? Wa iya wa kalbatil batil wa la halikina. Dan hati-hati kamu terhadap jalan kebatilan, jangan tertipu dengan banyaknya orang yang mengikuti karena kebatilan itu banyak yang mengikutinya. Nah, karena semuanya mudah ini boleh, ini enggak masalah. Nah, ini bagus sekali nasihat ini. Wajib atasmu berpegang teguh dengan jejaknya para salaf. Wa in rabatakan nas walaupun manusia menolakmu, meremehkanmu, merendahkanmu, mengucilkanmu, sabar. Tetap berpegang teguh dengan Al-Qur'an was sunnah. Pakaian syar'i tetap kita jaga. Faham ya? Bersorban apabila memungkinkan dan punya misalkan. Kemudian apa? Jangan sampai terlepas tutup apa kepala kita ketika kita pergi atau ketika kita ada keperluan di luar misalkan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian berpakaian syar'i, berjubah, bergamis, sirwal, sarung. Paham ya? Nah, barakallahu fikum atau yang semisalnya itu termasuk apa? Termasuk menjaga keutuhan. Nah, keutuhan apa? Keutuhan manhaj ahli sunnah wal jamaah dalam berpakaian. Dalam rangka tamayuz Apa tamayuz? Tampil beda. Memisahkan diri. Eh? Membedakan diri dengan orang-orang yang mereka berpakaian sudah seperti itu keadaannya. Allah musta'an. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Wa iyyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafu lak bil qaul. Kita tutup di sini ya. Artinya apa? Dan hati-hati kamu wa ara'ar rijal. Ara'a ingat-ingat ara'a di bata mansub sebagai maf'ul bih dari fi'il yang dibuang. Setelah setelah iyyaka pasti ada wawu di situ. Karena iyyaka di sini maksudnya iyyaka yang mana tahdzir ya. Setiap iyyaka yang bermakna tahdzir Setelahnya ada wawu. Iyyaka waddukhula 'ala nisa. Iyyaka wal julusa bit turuqat. Iyyakum bi muhdatsatil umur. Iyyaka wal kadiba. Iyyaka wal ghuluwa. Paham ya? Setelah iyyaka ada wawu. Wawu apa di situ? Wawu atifah. Wawu atifah. Lah ma'tuf ke mana? Jadi atapannya mana? Iyyaka maknanya ihdar. Paham ya? Ihdar wabta'id. Itu, ihdar wabta'id al-kadhiba. Kalau di sini berarti iyyaka ihdar wabta'id watruk ara'ar rijal. Ma'tufnya kepada apa? Makna ihdar tadi itu. Sehingga setelah wawu mansub sebagai maf'ul bih dengan fi'il buan. Ha? Ihdar wabta'id watruk ara'ar rijal. Berhati-hatilah dan jauhilah, tinggalkanlah pemikiran-pemikiran para tokoh. Wa in zakhrafuhu laka qaul walaupun mereka menghias-hiasi ucapan tersebut di hadapanmu dengan suatu ucapan. Jadi terkadang nih ucapan-ucapan ahlu bidah wadhalal ahlu batil indah, bagus. Banyak orang yang tertipu, tertarik. Tapi hati-hati. Paham ya? Hati-hati. Karena apa? Karena memang Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis yang sahih, "Inna minal bayani nasihra inna minal bayani nasihra Sesungguhnya sebagian penjelasan itu memberikan pengaruh yang sangat kuat. Jadi kalau kita berbicara dengan ahlu bidah wadhalal, ahlu batil, dalam rangka istilahnya apa? Contohnya berdebat atau yang semisalnya, kalau mereka tetap ngayal, tidak mau ditunduk dengan ditundukkan dengan Al-Qur'an Sunnah jangan dilawan. Bukan berarti kita kalah, tapi apa? Demi menyelamatkan hati kita. Paham ya? Demi menyelamatkan hati kita karena terkadang ucapan mereka itu bagus sekali, indah karena apa? Dihias-hiasi, dipoles. Nah, barakallahu fikum. Ini nasihat sangat bagus sekali. Jangan sampai kita meninggalkan jejaknya para salaf demi pemikiran para tokoh pemikiran para nah barakallahu fikum cendekiawan, pemikiran orang-orang belakangan jangan barakallahu fikum. Tapi hendak kita senantiasa nah berpegang teguh dengan jejaknya para salaf karena mereka meniti Al-Qur'an Sunnah nah, dan juga mereka bersumber dengan sumber yang akurat yaitu Al-Qur'an Sunnah. Nah barakallahu fikum, semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mengikuti langkah-langkah mereka, jejak-jejak mereka. Naam qaulan wa amalan wa dan secara ucapan, amalan dan keyakinan karena Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk mewujudkan semuanya dan menakdirkan semuanya, kita hanya bisa menempuh dan mencoba serta berupaya semaksimal mungkin. Nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima Allah wa yardah. Innahu waliyudzalika qadiru alaihi. rabbil alamin.